Nah, dijelaskan mengenai larangan duduk dengan ahli bidah. Bagaimana dengan beberapa ikhwah yang kuliah di Libya yang telah ma'ruf dan dosennya rata-rata hizbi ikhwani. Nah, belajar dengan tulabnya. Sudah disampaikan berkali-kali untuk kita mengambil dari yang meyakinkan dari yang benar-benar dipersaksikan bahwa dia adalah seorang ahlu sunnah menyampaikan sunnah walaupun tidak ada ijazahnya walaupun tidak ada titelnya kenapa sih kalau sekarang ada kecenderungan berlomba-lomba cari titel kata ustadz yang sudah berdiri di Saha sekarang ikut di Libya untuk dapat tiga titel LC Espera, sim. Muito escala. Não.